Tapi saya sudah tobat. Ah, setelah kita mengetahui bahwa makanan itu memang halal tapi tidak tayyib, penuntut ilmu tinggalkan. Tayyib. Memilih makanan yang halal sederhana dan sederhana dalam makan. Nah, dalam masalah makanan ini, Nabi mewanti, me, menyuruh umatnya agar mem, memprioritaskan makanan-makanan tertentu seperti Makanan yang sangat cepat sekali untuk mengembalikan tenaga, menguatkan badan, menguatkan daya tahan tubuh adalah kurma. Kurma. Abah boleh nantang. Kalau ada yang mau mencoba, tiga hari kita tes. Kita tiga hari kita tes. Siapa yang mau coba, nggak apa-apa. Puasa bid. Di madrasah kita puasa bid nggak? Yang tanggal 2, 13, 14, 15, puasa bid. Coba dalam puasa bid nanti, Ustaz Fadil. Dalam puasa bid nanti, wahai putri-putriku sekalian. 13, 14, 15 itu. Buat dua kelompok. Satu kelompok sahurnya kurma saja. Sahurnya kurma dan segelas susu kalau ada. Atau sudah air putih juga nggak apa-apa. Satu gelas, dua gelas. Yang ini kurma saja. Yang ini makan nasi santuang agak banyak. Ya? Makan agak banyak. Coba lihat Coba lihat dalam tiga hari berturut-turut yang paling bersih wajahnya siapa? Coba lihat nanti. Satu. Yang kedua, yang paling gesit fisiknya siapa? Dibandingkan orang yang makan nasi. Orang yang makan nasi itu siang dari pagi itu matunya lah. Lah payah dia melawan berat matanya. Orang yang makan nasi. Habis itu dia seharian itu akan lelah badannya tuh berat. Bedakan dengan orang yang makan korma. Bedakan dengan orang yang makan satu hari pagi, sehari siang, apa tuh, e, makan siang, makan malam. Lalu dua hari kemudian dia nggak usah makan apa-apa. Kalau nak menggigil lututnya, lah Hah? Lututnya menggigil, badannya kemudian keringat dingin, dia pucat. Bandingkan dengan orang yang makan kurma. Jadi, tandingan satu hari makan nasi, pagi, siang, malam. Tanding dengan dia makan kurma, pagi saja Kemudian dia puasa selama tiga hari. Yang ini puasa yang dua hari saja. Sehari itu dia makan, besok dan lusa dia puasa. Tanding. Akan lebih gesit orang ini yang, yang makan kurma. Lebih sehat, lebih cerah wajahnya. Dan untuk hafalan dia tidak akan kalah. Ini menandakan apa? Kurma ini makanan terbaik yang disunahkan. Nah. Kabarnya putri-putri sudah senang makan kurma sekarang ya? Iya. Alhamdulillah setiap dikirim ke rumah sana habis terus. Alhamdulillah. Tapi masih normal karena incatnya masih tersisa. Ah, itu masih normal. Kalau sempat dengan incatnya juga tandas, ah, sudah luar biasa. Kita lanjut. Menghindari makanan yang memudaratkan akal. Nah, makanan yang memudaratkan akal. Seperti daging keledai tadi. Ini memudaratkan akal. Coba lihat di sini. Ah, nomor berapa? Oh, memilih sikap wara, memilih sikap wara. Apa itu memilih sikap wara? Yaitu hati-hati dalam semua perkara dan berusaha mendapatkan yang halal dalam makanan. Jadi artinya, iko aye minum sia nak jaleh doh. Aye minum sia nak jaleh doh kah? Sia nan punyo, talataknya di meja. Orang yang warak walaupun dia haus, maka dia tidak mau meminumnya. Karena ini bukan punya saya. Itu namanya warok. Orang yang warok jalan di tepi jalan, di tepi jalan ada buah seri dari pagar pagar orang di jalan. Batang seri. Seri. Batang seri, buah seri, ya. Ba berserakan buahnya yang merah-merah itu di bawah. Orang yang warok sekalipun ini tidak akan diambil oleh yang punya batang seri, ini pasti akan disapu dan dibuang juga tapi orang yang warok dia nggak mau ambil, nggak mau untuk dimakankan ke mulutnya. Itu warok namanya. ya Warok namanya tuh. Begitu. Ada sabun di kamar mandi. Dia tahu ini bukan miliknya. Dia tahu ini bukan miliknya, maka dia tidak akan pakai. Kecuali dapat dapat pesan dulu. Yang ada di kamar mandi pakai salah. Nah, kalau begitu kata tuan rumah, maka dia akan memakainya. Itu pun dia baca dulu. Ada gliserinnya nggak? Ada ininya enggak? Ada ininya enggak? Ini namanya orang warok. Kalau ada gliserin, tetapi ini milik kakao, ini milik Nestle, ini milik apa nama? Uh, Unilever ya. Ah, biarlah saya nggak jadi pakai. Dia gosok saja badannya lebih lama itu lebih bagus daripada dia pakai sabun dari Livy Boy. Ya, sabun dari Lux. Ya, karena itu menggunakan gli gliserin. Itu warok namanya tuh, warok. Itu disebut dengan wa, warok. Hati-hati. Kalau belanja untuk sabun sampo, anak-anak kami sampo-sampo itu kan kerambut kalian perginya itu. Hah? Coba kalian perhatikan, yang kalian pakai itu ada gliserinnya enggak? Kalau ada gliserinnya jangan kalian pakai. Tidak bagus. Makanya kalau kami sekeluarga berusaha kalau belanja itu memastikan mana yang enggak ada gliserinnya, yang enggak ada unsur babinya. Begitu juga gosok gigi, ini yang warok ya. Gosok gigi ini lembut, lembut sekali. Apa kalian tahu semua? Dan para mu'alimah tahu enggak? Gosok gigi yang lembut itu rata-rata dibuat dari bulu ba, bulu babi. Jangan digosokkan ke mulut kita bulu babi. Bagus yang bagus anduk lagi istilahnya. Bagus anduk lagi, anduk kasih odol. Gosok gigi itu lebih sehat. Itu pun odolnya dibaca dulu. Ada nggak odol itu dibuat dari tulang uh, tulang kera, dari tulang babi? Odol-odol itu, hati-hati baca. Nama, namanya warok. Jangan nampak bentuknya harum baunya dicicip enak gitu kan? Udah, Allah. Ini, ini namanya warok. Kita berhati-hati. Baik ya. Memilih sikap warok. Kenapa? seorang talibul ilmi bila begini sikapnya ilmu yang ada pada dia ini akan menjadi ilmu yang berkah saat ilmu itu terjaga dalam bentuk diamalkan ilmu yang lain akan menjadi kekuatan untuk kita amalkan juga ilmu-ilmu yang lain akan mendesaknya untuk dia diamalkan ilmu yang lain tapi kalau ilmu warak itu kurang dijaga ilmu yang ada di tubuh kita ini yang ada dalam kepala kita tidak mengundang kita untuk mengamalkannya Ya. Ada yang belum mengerti tentang warok? Sudah paham warok? Warok sudah paham semua? Abdul Kahar paham warok? Apa itu warok? Ah. Syahab? Syahab? Warok paham? Zikra paham? Warok. Seperti apa contohnya zikra? Hah? Kurang dengar? berhati-hati dengan segala sesuatu yang yang subhat ya berhati-hati baik kemudian memudaratkan makanan yang uh, menghindari makanan yang memudaratkan akal coba lihat makan makanan yang memudaratkan akal lihat satu tolong baca Sa'asbi satu mari kita ikuti pola makan Rasulullah Mari kita ikuti pola makan Rasul dengan menjelaskan dengan pola makanan kita pada zaman ini. Satu, asupan awal Asupan awal dalam tubuh Rasulullah adalah udara segar pada waktu subuh. Beliau bangun sebelum subuh dan melaksanakan qiyamul lail. Para pakar kesehatan menyatakan udara sepertiga malam terakhir sangat kaya dengan oksigen dan belum terkotori. Bandingkan dengan udara sepertiga malam pertama. Kebalikan dengan sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam pertama, yaitu dari jam 8, 9, 10, 11, ini udara sangat tipis nilai oksigennya. Tubuh kita yang masih jaga, mata masih nyalang, telinga masih dengar, dan jantung masih kuat, apalagi kaki masih masih bergalak, berjalan, maka tubuh ini akan sangat miskin dengan oksigen. Ini menjadikan orang-orang yang dianggap begadang itu adalah lepas isah itu dia masih bangun sementara tidak ada yang wajib untuk dikerjakannya. Kecuali hanya bersenang-senang. Olahraga malam hari itu bukan sehat, tapi malah sakit. Insya Allah orang ini akan cepat pikun, akan cepat rapuh tubuhnya. Ya. Jadi sepertiga malam terakhir kebalikan dari itu. Sepertiga malam terakhir, apalagi diisi dengan tahajud. Olahraganya juga boleh olahraga ekstrim langsung ya, langsung fight, langsung oh, apa tuh latihan tinju semacamnya. Tapi olahraga yang yang dicontohkan Rasulullah tahajud. Tahajud. Nah, jadi sepertiga malam terakhir telah terbukti mengandung uh, apa? oksigen yang sangat tinggi sehingga sangat bermanfaat untuk optimalisasi metabolisme tubuh. Terus yang kedua, di pagi hari. Ngapain Rasulullah? Di pagi hari. Tunggu dulu anak-anakku sekalian, kalian di madrasah makan apa di pagi hari? Hah? Nasi goreng. Nasi goreng. Yang putri makan apa pagi hari? Nasgor Apa? Pecel. Soto. Tiap hari soto. Terus? Datuk Maringgi? Apa tadi? Ganti-ganti. Intinya makan berat ya. Intinya makan berat. Yuk kita dengarkan Rasulullah pagi hari ngapain beliau. Coba. Di pagi hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan siwak untuk menyikat kesehatan mulut dan gigi. Organ tersebut merupakan organ yang sangat berperan dalam konsumsi makanan. Ya, baik bersiwak. Siwak itu ya kayu siwak bukan. Oh ya tentang masalah siwak nggak apa-apa kami ingatkan. Uh, seluruhnya jangan tertipu dengan iklan-iklan di TV ya. Odol, pakailah odol. Oh, menjelang tidur dan bangun tidur. Jangan tertipu. Itu odol itu cocoknya untuk membersihkan karak-karak nan membandel di lubang kaku. Itu cocoknya itu. Afwan ya, ikhwan semuanya, ya. Kita kalau ingin gigi ini kuat dan gigi ini sehat, tidak ada yang lebih baik daripada siwak kayu siwak Oh, kayu siwak itu terlalu ideal. Ustaz, terlalu ideal Abah, kami mungkin tidak punya walaupun harganya murah. Oke, kalau begitu tidak punya, setidak-tidaknya pakai anduk saja. Ya, kumur-kumur pakai anduk. Siapkan anduk kecil khusus untuk gosok gigi, ya. Itu lebih bagus. Yang di dalam bisa masuk kok jari kita dengan anduk itu. Itu lebih bagus. Atau Ustadz, anduk yang khusus itu juga nggak ada. Pakai odol, pakai gosok gigi yang nggak pakai odol. Tapi gundar gigi yang nggak kasar, jangan yang lembut yang udah di bulu babi. Ya, gosok tanpa pakai odol. Kapan kita pakai odolnya? Sekali seminggu cukup. Benar. Insya Allah irit kemudian gigi tahan. Orang yang rajin pakai Pepsoden, yang rajin pakai Deliden, pakai Ciptaden, biasanya giginya lebih cepat rapuh. Giginya lebih cepat berlobang. Banyak masalah dengan gusinya. Karena ini benda tidak baik. Benda tidak baik. Ayo, Hafiz, sekali berapa ganti Pepsoden? Sekali seminggu. Sekali sebulan. Iya, sekali sebulan. Sekali berapa, Nak? Sekali sebulan. Rata-rata sekali sebulan ya. Sekali sebulan. Baik. Ah. Anak-anakku sekalian, hakikat daripada yang dibuat apalagi yang langsung ini kan langsung berhubungan dengan saraf ya. Ini kan saraf yang paling sensitif nih. Yang masuk ke mulut ini biasanya yang lebih jahat yang disiapkan oleh kafir-kafir zonis itu untuk kita. Kita harus curiga. Nah dalam hal ini wara adalah lebih eh, hati-hati ya. Ini yang disebut dengan wara ya. Lebih hati-hati. Insya Allah Ta'ala. Coba maaf ini, maaf ya, maaf sekali. Uh, mana ketiga istriku? Nah ini Fatimah, Salma dengan Aisyah. Coba tanyakan, maaf ya sekali lagi. Mulut udah berbau enggak? Maaf ya sekali lagi. Tetapi tanyakan pada mereka, tanyakan pada anak-anak kami. Insya Allah tidak berbau. Padahal saya sangat jarang menggunakan Pepsoden, Deliden, Ciptaden atau Siwa atau apa saja. Sangat jarang sekali. Lalu bagaimana? Paling hanya gosok gigi dengan bros atau pakai anduk. Ada satu lubang di sini. Satu lubang itu dari SD sampai sekarang lubangnya nggak pernah membesar. Situ saja. Karena memang tidak dipicu dengan semakin lemah dengan Astagfirullahalazim. Semoga Allah ampuni kita semua dan saya. Kita simak azan. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, jadi menggunakan siwa sebenarnya tidak ada yang bisa mengalahkan sampai hari kiamat. Kayu siwa itu murah kok. Kayu siwa itu hanya 10 ribu dan itu bisa bertahan selama setengah tahun. Tahun. Kayu siwa itu bisa bertahan selama setengah tahun. Sementara jurnal kesehatan Amerika Serikat sendiri sudah mengeluarkan uh, penelitian mereka berkaitan dengan kayu siwa ini kayu yang sangat diberkahi. Kayu siwa ini asalnya dari akar akar batang siwa. Jadi dia bukan dari cabang-cabang begitu ya, dia dari tanah kemudian muncul akar-akarnya. Akar itu yang diambil. Nah, di dalamnya mengandung kekuatan enzim yang sangat dahsyat yang membantu membunuh kuman-kuman dan bakteri-bakteri jahat yang ada di mulut dan yang ada di lambung yang ada di perut. Itu hanya ada pada kayu siwa ini kayu siwak yang mungkin rasa gula-gula hek atau rasa pahit ya. Pokoknya kayu siwak ini kalau diusapkan ke gigi, tidak ada satupun benda-benda jahat yang ada di gigi kita karena makanan, karena bahan kimia tertentu, melainkan akan dimusnahkannya. Ini, kayu siwa ini, caranya gampang, nggak harus pakai pisau, nggak harus pakai silet, dikupil saja, kemudian digigit dengan gigi kita pelan-pelan. Sehingga berbentuk serbuk-serbuk halus. Setelah itu gosokkan ke gigi, tambah halus dia nanti. Serpian-serpian halusnya boleh dibuang. Kemudian yang benar itu adalah setelah digosokkan ke gigi kita, setelah di, di, digosokkan begini ya, sampai ke dalam. Yang di dalam bagaimana? Yang di dalam bisa dipotong sedikit. Potong sedikit, ambil, lalu bersihkan dari dalam. Khusus bagian dalam. Nah setelah bersih semua, sunnahnya adalah bekas kita menggosok itu, yang gini, ya. Ujungnya ini, diisep. Telan. Apa yang I? Air-air liur kita sendiri, gigi-gigi kita sendiri. Ya, kalau dari orang lain ya lah, beliau untuk pakai siwa Ustaz. Iko ya. <laughs> Ini kita sendiri dan itu sunnah, diisep, diisep. Itulah dia yang membawa kebaikan yang banyak itu buat buat di dalam uh, eh, tuh, eh, uh, lambung kita, perut kita. Gitu caranya. Lah kalau orang tiap sebentar siwa, insya Allah tidak kata bagai karak gigi itu loh. Nah, kalau yang tebal karak gigi, giginya oke dibantu dulu dengan gosok gigi. Ya, sesekali pakai odol tadi, saya katakan sesekali aja nggak masalah, sekali seminggu umpamanya kan, sehingga irit luar biasa. Baik, kita kembali kepada uh, pola Rasul. Pola Rasul berikutnya, di pagi hari Rasulullah SAW, coba lihat di kitabnya. Pagi hari Rasulullah bagaimana? Yang nomor berapa? Nomor tiga. Bagaimana Rasulullah di pagi hari? Minum madu. Jadi minum madu itu ada dua caranya yang dicontohkan dalam oleh Rasul. Yang dalam Islam. Begini. Ini madu. Ini madu. Kalau Rasulullah dia minum madu. Dia minum. Bismillah. Madu itu dikunyah. Disatukan dengan air liur. Kemudian diminum. Ini cara pertama. Ya, kalau madunya asli ya, kalau madunya asli. Ini cara sunnah loh. Kemudian atau yang kedua, masukkan madu ke dalam gelas, diaduk madu itu dengan air sejuk, bukan air es ya, dengan air sejuk, air yang yang tidak dipanaskan, ya. Diaduk dengan Jangan dengan dengan benda-benda logam. Jangan benda dari stainless. Karena benda stainless ini merusak beberapa unsur dan elemen-elemen yang positif, yang baik yang ada pada madu. Ya, tapi dengan benda plastik begitu, ya sendok plastik, ya diaduk. Putarannya diputarkan putaran tawaf. Karena putaran tawaf ini adalah putaran alam semesta, putaran yang mengandung berkah dan ini makin menguatkan fungsi madu. Lalu diminum. Nah, Kenapa diutamakan sekali kita menggunakan uh, air liur kita dengan madu tadi? Air liur ini adalah unsur terbaik dari cairan yang paling cepat menyatu dengan perut kita. Dan itu madu akan memiliki fungsi dua kali lipat dahsyatnya jika ia dengan air liur kita. Bukan dengan air yang dari luar. Jangan sesekali campurkan madu dengan air panas menggelegak atau dengan es. Karena ini akan mematikan uh, akan mematikan zat-zat positif yang ada pada madu. Baik. Jadi madu. Madu. Kalau anak-anak madrasah ada minum madu? Memang madu ini makanan yang agak mahal ya. makan agak mahal. Jadi kalau kita siapkan juga makanya kita nggak sanggup. Mungkin paling-paling di keluarga masing-masing lah kalau ada rezeki usahakan kita prioritaskan madu. Aratinya ndak makan nasi ya, awak umpamu. Indak bersobok awak jo jo apa jo buah-buahan. Tapi bersobok jo madu. Segala eh, apa tuh? Satu sendok siang pagi hari itu sebenarnya semua keperluan yang kita perlukan dari nasi, dari buah-buahan, dari kacang-kacangan semacamnya sudah terwakili oleh madu, apalagi ada kurma. Tapi ini dari Rasulullah SAW. Tolong dibaca seterusnya waktu masuk duha pagi menjelang siang Rasulullah Alaihi Wasallam senantiasa mengkonsumsi tujuh butir buah kurma ajwa. 7 butir kurma ajwa. Nah kurma ajwa itu mahal di Indonesia. Satu butir lima kali ribu haragonyo. Ah, Abih gaji sebulan hanya untuk tiga hari makan kurma ajwa. Mungkin nggak sanggup kita kurma ajwa, kurma biasa aja lah. Oke. Okay. Terus yang kelima menjelang sore menu Rasulullah biasanya adalah cuka dan minyak zaitun. Cuka alami ya, bukan cuka bukan cuka kimia yang ada, cuka alami ya cuka dan minyak zaitun diaduk diminum di sore hari ya selain itu Rasulullah juga mengkonsumsi makanan pokok seperti roti manfaatnya banyak sekali jadi makanan Rasul itu bukan makanan keras kalau awak makan awak makan kareh bareh jagung itu kalau makan makanan keras ah ubi sementara kalau ubi dia kan lunak nasi diabui lunak juga tapi masih terhitung keras itu. Tapi kalau gandum memang bendanya lunak sehingga perut itu tidak tersiksa menggiling makanan. Nah, lanjut di malam hari menu utama makan malam Rasulullah SAW adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran dan sayur-sayuran Rasulullah itu makannya mentah. Rasul itu makan sayurnya men mentah. Daun-daunan, sayur-sayuran mentah. Kalau dewa babu dewa. Sayur yang dihebus, dihebus pula apa? Yang direbus maka dia akan kehilangan uh, zat hijau-hijau sayurannya. Dia akan kehilangan. Jadi yang benar itu adalah sayurnya itu dila, dilalap istilahnya ya. Dilalap itu yang benar. Kalau kadian ujo, ayang yang kuku di depan selayang, makanlah itu. Ya. Kami belum menemukan di Arab, di Arab ya, sayur babu itu. Kecuali sayurnya mentah semua. Semua mentah. Sebutkan sayur apa saja mentah semua. Dan itu adalah yang lebih baik. Cuman kalau yang sekarang pakai pestisida ya, pakai semprot-semprot. Ini berbahaya. Ya. <coughs> yang paling baik itu adalah rendam dulu sayurnya 1-2 jam sebelum dikonsumsi, bersihkan, direndam dan habis itu baru kita makan. Ya. Lanjut. Di malam hari menu utama makan malam Rasulullah adalah sesayuran. Tujuh, di samping menu wajib di atas ada beberapa makanan yang disukai Rasulullah SAW. Tetapi tidak rutin mengkonsumsinya. Di antaranya tharid, yaitu campuran antara roti dan daging dengan kuah air masak. Sup maksudnya. ya Makan sup. Nabi suka makan sup. Tapi supnya tidak mau di sup awak. Kalau sup awak, tulang di lemak. Ia malang nasi orang Indonesia. Kalau sup ala Rasul dan para sahabat, betul-betul dari daging yang padat. Dan ini baru saya temukan di beberapa kota di Jawa. Supnya itu memang daging padat. Baik, lanjut. Sup ceker. Sup ceker, apa itu? Ayam. Astagfirullah. Kesembilan, tidur sesuai kebutuhan usia fitrah. Awas, tidur sesuai kebutuhan usia fitrah. Bayi baru lahir tidurnya sampai umur 3 bulan bla bla bla bla. Silakan dibaca. Masing-masing lihat umur berapa sekarang? Sekarang umur berapa? 25. 25. Coba lihat di umur 25. 18 sampai 25 tahun kebutuhan tidurnya 6 sampai 8 jam per hari. Awas sekali lagi ini masih ala atau konsep ketimuran. Dan dalam Islam tidak terpakai. Maaf ini, saya nggak tahu sumbernya diambil dari mana. Tetapi kalau dalam Islam seperti kata Imam uh, Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, wallahi demi Allah, tidurnya seorang muslim yang benar, seandainya dia tidur dengan cara yang benar, tidur yang benar itu gimana? Tidur yang benar itu bagaimana? Berwudu, sholat sunat dua rakaat, kemudian membaca ayat kursi dan tiga kul, lalu dilepongkan eh, ke badan. Diusapkan ke seluruh tubuh. ya. Kemudian tidurnya menghadap ke arah kiblat dan membaca doa. Seandainya dia tidur seperti itu, dia hanya ada rezeki dua jam. Dari 24 jam itu sudah cukup. Itu tidur yang sehat. Tidur yang berkualitas. Nah, eh kalau di sini dibuat 6 sampai 8 jam, umur lah 25 tahun. Lalu segitu juga banyaknya baru. Ini perlu dikoreksi nih memang. Ya malimah, ini kita koreksi. Kita sesuaikan dengan tidurnya ala salaf lah. Kalau tidur ala salaf itu mereka hanya tidur sepertiga malam terakhir. Ya dalam ayat itulah, dalam ayat ya, Al-Muzammil ya. Al-Muzammil. Mereka tidur hanya sepertiga malam pertama atau setengah malam dari jam 8 sampai jam 4. Itu dianggap setengah malamnya berarti 4 jam. Ya. Kalau mau lebih, tidak boleh lebih daripada 6 jam. Tidak boleh lebih dari 6 6 jam. Nah, Coba Abang Umar. Abang Umar bisa ngitung nggak dengan jujur? Sehari Bang Umar tidur berapa? Kumpulkan. Hitung. Ada nggak sampai 6 jam atau lebih. Kalau lebih kita sudah zalim. Kita sudah masuk dalam ayat wal asri innal insana lafi khusrin. Ya. Bang Abid kira-kira berapa tidurnya sehari semalam? Seorang mujahid usia yang macam Bang Abid ini, kalau dia bisa tidur hanya 4 jam itu sudah sudah tidurnya seorang yang yang benar. Tapi kalau seandainya Papa, Enam jam sanggupnya cuma, jangan lebih dari itu. Inilah tidurnya seorang penuntut ilmu. Tidurnya seorang penuntut ilmu. Dan tidur tidak boleh selepas subuh dan tidak boleh selepas asar. Makruh ba'da maghrib sampai isya. Haram ba'da subuh, haram ba'da asar, makruh ba'da maghrib. Tidur itu. Ulangi kembali sama-sama. Iya. Haram pada subuh sampai terbit matahari. Haram. Haram pada asar sampai tenggelam matahari. Maghrib. Dan makruh dari maghrib sampai ke isya. Nggak boleh tidur. Jadi kalau takkan tua bana ba'aka. Jelas biasanya itu adalah gangguan setan. Orang ngantuknya jam-jam segitu tuh gangguan setan. Rukiahlah dirinya. Rukiah air lalu teteskan air itu ke dua matanya. Rukiah minyak zaitun. Teteskan minyak zaitun itu ke lubang matanya. Hah? Rukiah kalau ada yang ngantuknya jam-jam segitu. Bisa? Abdul Kahar apa yang dibilang tadi? La tatakallam. Sedang muallim sedang mengajar, jangan ada yang berbicara. Faham nak? La la tu'id. Jangan diulangi kembali. Nah, apa yang abah Abang katakan tadi? Enggak, bukan itu. Apa? Hah? Apa? Eh ngomong tuh ngomong laki-laki dong. Ah. Enggak. Eh, itu bukti ngomong kan? Hah? Secanggih apapun dia ingin berusaha mendengar tapi dia dia ngomong, enggak akan masuk itu yang dikatakan orang karena dia lagi fokus ke sini. Coba apa Hafiz? Ah, itu dia. Minyak zaitun di rukiah teteskan ke mata. Tandanya di mata kita ini sudah ada jin dan setan yang menghuni. Jika pada waktu-waktu yang haram tidur kita suka ngantuk, jelas ada setan di kelopak mata kita. Ya. Jelas ada setan di kelopak mata kita. Teteskan minyak zaitun atau air putih yang di rukiah. Teteskan. Insya Allah hilang setannya tuh. Terang mata tuh langsung. Kalau di jam-jam yang haram kita diajaknya tidur. Yang udah terbiasa tidur lepas subuh yang udah terbiasa tidur pada asar umpamanya, maka robah itu dengan cara tekad yang kuat, ikuti sunnah ya, kemudian rukiah air putih atau minyak zaitun teteskan ke mata. Lanjut. Jadi ini urutan masalah tidur ini kita sesuaikan kembali dengan manhaj salaf ya. Mari kita lihat yang terakhir Adab seorang penuntut ilmu pada dirinya sendiri yang ke-10 hendaklah seorang penuntut ilmu memilih teman yang kuat, memilih teman yang soleh dan bertakwa. Ciri khas teman ini adalah kalau dekat dengan dia, kita semangat menuntut ilmu. Nah, kalau dekat dengan dia, kita semangat menuntut ilmu. Ciri khas penuntut ilmu yang ke-10, adabnya pada dirinya, yaitu dia memilih teman yang kuat. Kuat iman, kuat ilmunya, kuat pribadinya, yang jelas cirinya adalah kalau kita dekat dengannya, semangat kita itu tumbuh, semangat menuntut ilmu, semangat untuk lebih takwa, lebih soleh, uh, apa semangat untuk menjadi orang yang lebih disiplin. Itu ciri khas teman. Ayo. Ciri khas teman yang kita seharusnya prioritaskan teman seperti itu bersamanya. Ini akan sangat mempengaruhi kita karena kata Rasulullah al-Maru ala dini khalilihi. Seseorang akan terpengaruh oleh kawannya. Ya, seseorang itu akan terpengaruh oleh kawannya. Seperti apa kawannya? Maka dia nggak jauh-jauh lah dari situ gitu. Maka Siapa kira-kira kawan yang kalau kita dekat dengannya, kita semakin jauh dari agama. Kita semakin jauh dari sholat berjamaah. Allah nanti kan bisa kita sholat di rumah, yang penting kita sholat. Ah, udah melemah-lemahkan gitu gayanya. Ya, Ah, sholat itu, zikir itu, yang penting kita zikir, nggak lah. Subhanallah, subhanallah. Banyak yang lain yang mau kita kerjakan. Kalau gitu tipe, tipe temannya, jangan berteman dengan dia. Duduk dengannya asik gunjingkan orang aja. Duduk dengannya kita gersang karena dia bicara masalah dunia, bicara masalah mobil, bicara masalah HP, bicara masalah ternakan, masalah kebun, masalah masalah bunga, masalah masakan. Coba kalau duduk dengan itu dia bicara kepada kita itu masalah perjuangan. Dia bicara dengan kita masalah ilmu. Dia bicara dengan kita masalah sejarah. Dia bicara dengan kita intinya apapun yang membuat kita terdongkrak semangat kita. Itulah teman. Teman macam itu, wahai para penuntut ilmu, yang diprioritaskan untuk kita sahabati. Teman yang akan membuat kita bersemangat. Bukan teman yang menjadikan kita futur, lalai. Baik. Satu lagi, teman yang baik adalah teman yang tidak segan-segan menasehati kita secara diam-diam. Dia panggil kita pelan-pelan, tidak di depan orang rame ya dia nasihati kita. Karena kalau ada yang menasihati engkau di depan orang ramai, dia sedang mempermalukan engkau. Tapi kalau ada yang menasihati engkau berdua saja, maka dia adalah sahabat sejati. Dia nasihati kita. Cara menasihati juga begitu. Jangan depan orang ramai, berarti itu mempermalukannya. Baik, kita lanjut. Kemudian yang C. ada penuntut ilmu pada guru sebagai teladannya. Nah, ini harus kita baca. Lihat sama-sama saya minta nanti bergantian membacanya ya. Bergantian membacanya. Pertama, pertama bergantian. Ikhwan, akhwat, ikhwan, akhwat, ikhwan, akhwat. Oke? Okay? Mencari muallim yang ahli dan penuh kasih sayang. Ini yang pertama. Carilah muallim yang enggak jerangasan, berangasan. Hmm? Muallim yang mengandalkan muka kusut. Yang kalau ngomong kasar, membentak. Jangan cari muallim yang seperti itu. Carilah muallim yang lembut. Yang wajahnya lebih banyak senyum. Lebih banyak senyum daripada ngandalkan muka masam. Ngandalkan supaya anak takut kepadanya. Eh, mana, Kalau kayak gitu, nggak usah berguru dengan dia dah. Tinggalin aja dah guru yang kayak, kayak gitu. ya. Karena kata Anas bin Malik, Rasulullah semenjak kami kecil sampai kami beliau meninggal, kami belum pernah beliau kami dengar beliau belum pernah kami dengar beliau memukul anak, membentak, memarahi anak ya. Baik, coba baca yang pertama mulai dari Muallim Asbi. A. A. Memilih guru yang memiliki hati yang dipenuhi kasih sayang. Itu penting sekali dan hendaknya seseorang pencari ilmu meminta kepada Allah untuk dipilihkan mana guru yang akan jadikannya tempat belajar menimba akhlak serta adab. Ya. Jadi ini yang pertama agar nggak apa-apa, nggak apa. Suara suara saya memadai ya. Ya. Agar setiap daripada kita berdoa kepada Allah, ya Allah berilah hamba rezeki berupa seorang guru yang mulia akhlaknya. Kalau ada guru ilmunya luas tapi akhlaknya rendah. Ada guru yang ilmunya di bawah daripada yang luas tadi tapi akhlaknya baik. Kalian mau dididik oleh siapa? Hah? Anak-anak, anak-anak abah mau dididik oleh siapa? Ustaz-ustaz, muallim-muallim mau dididik oleh yang berakhlak. Yang berakhlak, kenapa? Yang berakhlak ini penyampaiannya mesti dari hati. Kalau dari hati, yang akan menerima hati. Dampaknya adalah kita terangsang dan bersemangat untuk mengamalkan apa yang dinasihatkannya. Beda dengan orang yang mengandalkan ilmunya. Sementara dia sombong dalam menyampaikan ilmunya. Kemudian dalam gayanya nampak dia angkuh orangnya. Ya. B. Ayo baca. Cari ya, yang yang sigap sajalah, yang sigap biar cepat. Darilah guru yang paling sempurna karyanya terbukti sifat Ulas asihnya Guru ahnya yang bersih dan dikenal sebagai sosok yang selalu menjaga diri Terkenal dengan ketepatannya Paling baik dan baik, Paling baik dalam mengajar dan paling mahir memahami Oke, okay, supaya cepat nggak usah pindah-pindah ya. Uh, eh, Mu'alim Asbi aja yang bacakan. Supaya cepat. Kalau gini bisa menghabis waktu. Baik, di sini dikatakan sini dikatakan carilah guru yang carilah guru yang paling sempurna keahliannya. Jadi kalau bisa belajar itu, belajarlah dengan orang yang keahliannya itu memang sudah lebih daripada yang lain itu pasti. Ya. Pasti. Kalau ibarat bela diri daripada belajar dengan orang yang masih sabu hijau, lebih bagus belajar dengan orang yang udah sabu merah. Daripada belajar yang udah dengan sabuk merah, lebih bagus belajar yang udah sabuk dengan sabuk hitam. Kan begitu kan? Carilah yang lebih tinggi lagi. Kalau sabuk hitam dia sudah tembus semuanya, ah, carilah yang kalau di atas sabuk hitam apa? Nggak ada ya? Sabuk kerambil. Ya? Baik. Kemudian uh, muruahnya bersih, muruahnya bersih. Bagaimana muruahnya bersih? Dia sangat pandai menjaga harga dirinya. Dia sangat pandai menjaga wibawanya. Kalau ketawa itu bukan ketawanya kuntilanak. Ya, kalau ketawa Rasulullah dialah ketawa Rasulullah. Sehebat-hebatnya ketawa Nabi, kedua gigi gerahamnya ini tetap nampak, tapi ketawanya hanya ketawa seperti kita lihat anak kecil yang sedang lucu perangainya. Anak kecil kalau sedang lucu-lucunya perangainya membuat kita gemes, ya kan? <laughs> kan begitu aja gaya ketawanya. Jangan yang <laughs> Kalau udah kayak gini dia ngajar, dia mau alim, dia mau mudarib, tinggalkan guru macam ini. Itu tidak pandai jaga, apalagi sampai terbuka pingkal, sampai memecik paru. <laughs> Seperti itu. Maka itu bukan mudarib, itu bukan mau alim, Kita tidak layak. Nah, maaf ini maksud saya, maksud maksud apa? Maksud ustaz? Maksud kita Ketika kita bertemu dengan seorang muallim, seorang guru, carilah guru yang pandai menjaga muruah. Termasuk pandai menjaga muruah, termasuk pandai menjaga muruah, dia tidak mau kencing di tempat terbuka. Ini contoh, tidak mau kencing di tempat terbuka. Walaupun di toilet umum, tapi kan ada pembatas-pembatas kayak di airport begitu. Ah, dia mau kencing situ, ini termasuk guru yang tidak pandai menjaga muruah. Tidak pandai menjaga muruah. Termasuk makan berdiri minum berdiri. Itu tak pandai menjaga muruah. Hah? Kemudian akrab-akrab dengan perempuan. Senyum-senyum. Lalu kita ketawa mesra dengan perempuan. Ini jelas guru yang tidak menjaga muruah. Kalau guru yang menjaga muruah, kelihatan banget itu. Kalau dengan perempuan, dia tidak mau akrab. Kalau dia berbicara, dia tidak akan menatap dalam-dalam kepada perempuan. Maka dia akan buang matanya. Eh, guru menjaga muruah. Kalau kelihatan macam itu, ini baru guru. Kalau nggak salah Umar ketemu dengan guru macam ini ya. Ya, dengan Syekh Abdul Rahman ya. Syekh Abdul Rahman kata Umar sepanjang dia berapa bulan Umar dengan Syekh Abdul Rahman? Tiga bulan. Sepanjang dengan Syekh Abdul Rahman dia tidak pernah mau melihatkan matanya ke perempuan. Kalau dia jalan di tempat ramai perempuan dia menunduk, ya. Dia tidak mau me, eh, apa? Eh, berbicara langsung kepada begitu. Nah, ini contoh muruah yang ada pada seorang guru. Baik. Carilah guru yang seperti itu. Ifah. Terkenal dengan ketepatannya. Ketepatan apa? Tepat menjaga waktu. Pokoknya masuk jam belajar jam berapa? Jam 8. Jam 8 itu udah datang. Jam 8 itu udah datang. Nah, sekarang Papa mau bertanya sama Abid, sama Imam. Ya. Papa mau bertanya. Uh, Papa bertanya sama Bang Umar. Ustadz Felni contohnya. Itu Ustadz itu tepat menjaga waktu enggak? Ah, tepat jaga waktu enggak? Itu yang dimaksud dengan apa nama? Terkenal dengan ketepatannya. Namanya kalau udah kayak gitu ustadznya, maka inilah ustadz yang layak untuk kita berguru kepadanya. Dia tepat waktu. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا